Amalan-amalan ibadah yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Perlu kita tahu ya, kaum muslimin, bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan ini adalah sebuah bulan yang barang siapa menyaksikannya, mendapatinya, maka diwajibkan untuk berpuasa faman syahida minkum syahra falyasumhu barang siapa yang menyaksikan mendapati bulan yakni bulan Ramadan maka hendaknya dia berpuasa maka ayat ini kaum muslimin sebagai penjelas ayat yang sebelumnya yang menyebutkan tentang kewajiban berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Puasa apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Jawabannya ayat setelahnya syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayinati minal huda wal furqan. Sebagai penjelas tentang syariat ini. Petunjuk ini. Dan juga Al-Quran diturunkan sebagai pembeda antara hak dan batil Allah sebutkan faman syaida minkum syahra barang siapa di antara kalian yang mendapati yang menyaksikan bulan tersebut yakni Ramadan maka hendaknya dia berpuasa maka ayat kutiba alaikumusiyam telah diwajibkan kepada kalian puasa maksudnya adalah puasa Ramadan bisa dipahami hadirin iya Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puasa Ramadan ini kaum muslimin memiliki berbagai macam keunggulan. Memiliki berbagai macam hikmah dan faedah serta pahala yang melimpah yang Allah siapkan bagi siapa yang berpuasa. Ada dalil yang khusus tentang Ramadan, ada dalil yang umum tentang amalia puasa. Di antara dalil yang berkaitan dengan puasa Ramadan adalah man Ramadan Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan langsung dalam hadis ini disebutkan kaitannya dengan puasa di bulan Ramadan. Siapa yang melakukannya karena beriman kepada Allah, meyakini bahwa kewajiban puasa itu adalah atas perintah Allah, wahtisaba dan mengharap pahala hanya kepada Allah, maka akan diampuni untuknya segala dosa-dosanya yang telah lalu. Adapun dalil yang lainnya secara umum Rasulullah SAW beliau bersabda Asyamu junnatun yastajinnu bi'al abdu yawmal qiyamati minan nar. Perhatikan hadis ini. Puasa itu adalah benteng yang akan membentengi seorang hamba dari panasnya api neraka nanti diomel yaumul kiamat Sehingga Puasa ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena di samping orang yang melakukannya akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan ini sudah mengembirakan kita. Lebih lagi disebutkan oleh beliau, puasa itu adalah benteng yang akan melindungi kita dari panasnya api neraka. Sehingga kalau kita sedang berpuasa, hakikatnya kita sedang membuat benteng yang kokoh, tebal, tinggi, yang bisa melindungi dari panasnya neraka. Padahal neraka panasnya sekian kali lipat dibandingkan panasnya api dunia. Panasnya neraka membakar segalanya. Saking panasnya. Bahkan sampai-sampai yang namanya matahari, bola api yang begitu besar dimasukkan ke dalam neraka hanya cuma segedar tambahan siksa. Bukan sebagai asli, bukan sebagai pokok, tapi tambahan. Padahal matahari bola api yang sangat besar. Nabi mengatakan asyamsu wal qamaru mukawwarani finnari yawmal qiyamah Au Nabi sallallahu alaihi wasallam, matahari dan bulan keduanya dimasukkan ke dalam neraka. Sebagian ulama mengatakan liziyadatil tidak adab sebagai tambahan siksa. Lah benteng apa yang bisa menahan panasnya matahari wa muslimin terbakar? Lah bagaimana lagi dengan panasnya api neraka? Benteng apa mau bikin dari batako? Ya? pasir dan semen hancur. Walhamdulillah Allah mensyariatkan kepada kita asam puasa. Ya. Maju aja Mas, enggak apa-apa. Hmm. Karena nanti yang terlambat ada tempat. Sehingga ya kaum muslimin rahiman jami'an, marilah kita menunaikan puasa itu dengan gegap gempita, ceria, senang, gembira, memasuki bulan Ramadan, di mana di bulan itu kita akan melakukan aktivitas ibadah. Ibadah yang pertama adalah ibadah apa? Ibadah puasa itu sendiri. Nabi mengatakan dalam riwayat yang lainnya, "Man sama yaman fi sabilillah." hadits umum Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, jalallahu khandaqan. Allah akan bikinkan bagi dia berupa parit parit hondak yang dalamnya semisal antara bumi dengan langit. Niku kusana separit berarti Pak. curang, curang hmm. yang menganga yang sangat lebar yang akan menjauhkan dia dengan api neraka dengan sebab dia melakukan ibadah as-saum. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu ya muslimin. Diampuni dosa-dosa kita, kemudian mendapatkan pahala yang melimpah tanpa batas, kemudian kita mendapatkan benteng yang membenteng kita di neraka dan dibikinkan parit yang dalamnya sedalam langit dan bumi menjauhkan kita dari panasnya api neraka. Yang demikian kita ini berbahagia tentunya kaum muslimin. Senang, bangga punya syariat Islam yang di situ terdapat syariat perintah untuk berpuasa selama satu bulan. Walhamdulillah. Jangan malah justru puasa itu menjadi satu hal yang di apa? ditakutkan. Lah puasa maning, puasa maning. Kenapa sih pak? Orang di orang itu medang maning kau nak esuk. Ya. Biasanya sarapan sega goreng sore entuk. Hah? Ya. Gak boleh, ini bulan Ramadan. Nanti kalau sudah berbuka silakan sepuasmu atau sebelum adzan subuh silakan makan. Dari dari semenjak subuh sampai maghrib dilarang makan, dilarang minum. Hmm -mm. Ada beberapa orang yang juga merasa ah Ramadan maning, Ramadan maning. Kenapa sih? Tutulan panganannya ora payu. Lah, eh, tutup disit. Buka kengkong ngarepaken buka. Nah, ini dia. Ada seorang yang bertanya, dia memang profesinya warung makan. Ya. Dia buka jam 3 sore. Ditulis di depan pintunya tidak melayani makan di tempat sampai adzan maghrib. Nah, ini yang punya salah sifat ikhwan kita. Nah, ada orang datang pesan makanan langsung dimakan di situ. Di stop. Anda Anda lihat tulisan kami. Kami nggak melayani. penjualnya ngamuk-ngamuk yang ono jurnal baik pak. Silakan pergi. Kami tidak melayani makan di sini. Kenapa? Belum azan maghrib. Kecuali jika lo antum berani tanya jenengan musafir pembuatan oh nek musafir monggo silakan nggak apa-apa. Nek bukan musafir, maaf kami tidak berani melanggar syariat Allah. Kami tidak melayani makan dan minum di tempat nek dibungkus monggo. Pikiran kita dibungkus ya untuk buka Adapun kau di panganang dalan yang ngono karepmu. Kau muslimin rahimani wan jami'an. Ini Ramadan. Pahalanya sangat besar. Tidak ada batasnya. Disebutkan dalam hadis kudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Semua anak manusia amalan mereka dalam teluk mereka kecuali puasa. Puasa itu dilakukan oleh manusia karena aku kata Allah. Dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya, dia meninggalkan syahwatnya. Itu semua dilakukan karena mentaatiku. Wa ana ajibihi dan akulah yang akan membalasinya. Para ulama mengatakan nas ini menunjukkan bahwa amalan ibadah puasa itu pahalanya tidak terbatas. Apalagi puasa tersebut dilakukan secara syar'i dan diisi dengan amal saleh. Ini nilainya sangat besar. Sebagaimana kebalikannya, puasa diisi dengan dosa, ini mengurangi nilai. Bahkan sampai tingkatan tidak mendapatkan pahala sepeser pun kecuali hanya lapar dan haus saja. Kecuali hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Nabi mengatakan wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapati apapun dari hasil puasanya nggak dapat apapun kecuali hanya al-ju' rasa lapar wal dan rasa haus. Ini dikarenakan apa? Hah? Maksiat yang dikerjakan oleh dia di saat melakukan puasa. Maka marilah kita ya kaum muslimin jaga puasa kita. Jangan guru puasa-puasa tok Ya. Ada pertanyaan disampaikan kepada Syekh Ibn Thaymin. Seorang berpuasa tetapi dia tidak sholat. Ada tidak yang gitu pak? teman-teman? ngoten? Kathah nih panggil. Puasa tak gelem, ning nekon sholat ora gelem. Apa hukumnya? Syekh mengatakan tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Karena yang wajib dia lakukan adalah ibadah salat sebagai rukun Islam yang kedua. Baru kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Maka tidak sah seorang yang so, eh, yang berbuat melakukan puasa ketika itu dia juga melakukan perbuatan kekufuran seperti meninggalkan apa? salat kaum muslimin rahimani war jami'an. Puasa ada beberapa syarat-syaratnya. Puasa itu diwajibkan kepada seorang hamba ketika hamba tersebut memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, kalau dalam sholat ada syaratnya tidak pak? Ada. Seperti menutup aurat, berwudu, bersih dari najis, bersih dari hadas. Ini dia. Adapun kalau syarat puasa, yang pertama dia muslim. Karena kalau dia kafir tidak sah amal perbuatan apapun yang dilakukan. Ya, tidak sah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna dina Allahil Islam. Wa may yabtaghi ghar Islam dinan, fala yukbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Dalam ayat yang lainnya barang siapa yang dia beragama dengan selain Islam maka tidak diterima amalan dia apapun itu juga apapun itu amalannya tidak diterima wa fil akhirati minal khasirin dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Pertanyaannya sekarang, apabila ada orang yang kafir masuk Islam, apakah dia harus mengkobo puasa yang telah lewat? Umpamanya pun utang tiang lebat Islam umur seket tahun. Lebet Islam umur pindah saya tahun. Orang ini balik umpamanya umur 12. Mimpi basahnya dia umur 12. Berarti dia balik sampai umur 50 tahun berapa tahun? 38. Dia sebagai orang yang sudah terkena kewajiban karena dia sudah balik umur 12 dan sekarang 50 tahun. Berarti 38 tahun dia tidak melaksanakan puasa Ini 38 bulan dia. Apakah dia ini harus mengkodo puasa sebanyak 38 bulan? Modar, Pak. Kelenger. Jawabannya alhamdulillah tidak. Dia tidak terkena kewajiban mengkobo puasa yang telah lalu. Bahkan dengan dia masuk Islam, dosa-dosa yang dia lakukan semasa kekafirannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil riwayat yang disebutkan dalam kitab Arba'in dalam kitab Riyadhus Salihin, "Annal Islam yahdimu ma qablahu." bahwa seorang masuk ke dalam Islam itu akan menghapus semua dosa yang dilakukan dia selama sebelum Islam. Melebut non pak, amun teng dalan, mereka mereka kita sih. Yang di sini maju apa pak? Monggo diarani sesek, tapi longgar padahal. Hmm. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walhamdulillah tidak ada pembebanan syariat seperti itu. Orang yang masuk Islam maka tidak dibebani mengkodo yang telah lewat. Yang dibebankan kepada dia adalah hal yang telah dia masuk Islam. Memangnya seorang masuk Islam tahun ini, hari ini, ya besok dia sudah harus Ramadan puasa tahun kemarin kemarinnya lagi sudah tidak di dibicarakan ya ya kawan? Bisa dipahami? Syarat yang kedua, akil, berakal. Seorang yang tidak berakal, gila, atau pikun, ini memang sudah tidak ada kewajiban puasa. Ya. Tidak ada kewajiban puasa sama sekali. Rasul mengatakan al aklaman salas. Pena penulisan dosa oleh malaikat itu terangkat, yakni tidak digoreskan dosa dari tiga golongan manusia. Di antaranya anil majnun hati yafiq. Diangkat pena penulisan dosa dari orang yang gila sampai dia sembuh atau sadar. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Beda halnya dengan orang yang akalnya masih ada tetapi tubuhnya sudah renta. Sudah tua. Ya. Umur pinten jenengan Pak? Sang puluh teluk Apa sang puluh lima? Oh warika ya. Puasa sakit mboten, bah. Wis coba tapi meriang Besok lagi puasa gigil. Oh berarti jenengan sudah tidak terkena kewajiban puasa dikarenakan apa? Tidak mampu. Ketidakmampuan dia menyebabkan tidak ada kewajiban puasa. Tetapi harus membayar fidyah. Beda dengan orang yang tua plus pikun. Pikun sampai tidak ingat siapa dia, siapa anaknya, siapa cucunya. Ya, naik ditakoni semadang urung bah hurung. Matem bebay rampung is jeluk madang maning. imbae panjenis pikun. Orang yang sudah pikun itu terkena delete di atas. Gila, hilang akal, pikun tidak lagi terkena kewajiban apapun. Bisa dipahami hadirin? Ya, ini orang yang pikun. Tidak terkena fidyah, tidak terkena puasa, tidak terkena kafarat, tidak terkena apapun. Karena hilang akal. Tapi kalau cuma sekedar fisiknya yang lemah, tapi akalnya masih ada, tandanya apa pak? Akalnya masih ada. Pak duit coba ngitung. Oke sejuta urika oh, berarti tesing akal pak. Tesing ngerti duit sejuta. Hah? Orang yang masih berakal tetap terkena kewajiban. Dia tidak berpuasa, dia tidak terkena kewajiban puasa, tetapi harus berfidyah. Walladina la yutikunahu fafidyatun tu'am miskin. Maka bagi orang yang memang tidak mampu untuk berpuasa, bagi dia fidyah. Tu'am miskin. Fikuliyo miskinan, memberi makan pada setiap satu harinya satu orang miskin itu fitiah embok dengan nonton keluarga yang sudah sepuh seperti itu jangan dipaksakan puasa sudah puasa sakit puasa sakit memang nggak mampu berfitiahlah caranya gampang bisa dicicil per hari satu satu kali satu kali ya. bisa dicicil untuk sepuluh hari sepuluh hari Berlalu Ramadan, kumpulkan fakir miskin 10 orang. Kasih makan mereka. Itu fidyah. Atau kalau mau dikumpulkan sampai akhir bulan nggak apa-apa. Akhir bulan jumlahnya Ramadan ini berapa? 29 hari maka 29 orang. Kalau 30 hari maka 30 orang. Kasih makan sekali tok baik makan pagi atau makan siang atau makan malam ya sekali itu namanya fidyah baik dibagikan dengan nasi dus ya atau dengan prasmanan atau kata Syekh Ibnu Thaimin antum bisa bawa mereka sejumlah orang tersebut ke restoran silakan makan setelah selesai hitung-hitungan dengan pemilik toko warung bayari itu juga boleh yang penting bentuknya makanan, idamu ta'am, memberi makan kepada orang yang miskin. Ya. Jangan dibagikan berupa uang itu tidak sah. Loh, padahal kan rames paling pirer gane. 10.000, 15.000. Ini saya kasihkan per orang 50 loh. Bok lebih pirang kali lipat ini eh, bu, saya ikhlas per orang 50 ribu kali 30 1 juta 500 saya ikhlas tidak sah karena apa ibadah fidyah itu sudah dinaskan dalam Al-Quran fidyatun ta'amu miskin fidyah itu adalah memberi makan kepada orang yang miskin makan. Adapun kalau seandainya antum setelah memberi makan, ini fidyah sudah makan. Kenyang, bun warek pak, wis warek, ya wis rambung, monggo pada kersok wangsul. Salaman kami tempel amplop seketibuan. Niki sodakoh. Nah boleh pak. Itu boleh. Uangnya sodakoh, Bukan fidyah, yang fidyah adalah apanya? Makanannya. Masya Allah. Wiswarep, enduk amplop seketewan dijujuki genggo keluargamu. Seperti siapa? Sebungkus-bungkus. Masya Allah. Luar biasa. Tidak mengapa. Tapi kalau hanya sekedar uang, nggak boleh. Bagaimana kalau seandainya orang itu nggak nggak bisa waktunya habis karena dia bekerja. Tapi harus fidyah, ini orang tuanya harus difidyai. Serahkan uang ke jenengan. Inilah tolong uang. Harus ada akad, uang ini saya akan belikan makanan. Satu dusnya dihargai berapa? 15. 15 kali sejumlah bulan tersebut. Kita tahun kepada saudara kita tadi yang ngantek orang di waktu ya ya sudah sini uangnya saya berikan ke warung bikinan bikinkan 30 dus satu dusnya 15 ribu bisa tidak bisa nanti baru kamu bagikan ada yang bertanya mencari orang sejumlah mencari orang fakir miskin sejumlah 30 orang angel pak Angel mboten? Angel. Saya bilang enggak, Pak. Mudah. Loh, angel ora gampang. Ya. Bukan. Yakni tidak susah. Karena apa? Definisi miskin dan fakir adalah yang dia punya. Fakir adalah orang yang tidak memiliki makanan untuk satu hari. Miskin adalah orang yang memiliki makanan satu hari tapi untuk hari besoknya tidak ada. Langgulat ngolat gue sih orang, siki Langka kabe-kabe wong dia motor, dia HP ngumangan lebih-lebih. Panganan tau rana. Ini kan ATM e kandel, Pak. Dompetnya isi duit, ya tidak termasuk. Berarti ngolat fakir miskin angel badan. Angel badan? Angel? Gampang. Definisi miskin adalah neng jenengan ngerti gampang Pak ngolete Pak. Ya. Definisi miskin disebutkan dalam hadis Muad bin Jabal, ini hadis Abdullah bin Abbas ketika Rasul mengutus Muad bin Jabal ke Yaman di antara yang disyariatkan adalah mengambil harta zakat dari orang yang kaya tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil zakat itu dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka. Orang kaya berarti orang yang memiliki harta satu nisab dan satu haul. Dia terkena zakat, kaya dia. Orang miskin, Orang yang tidak memiliki uang satu nisab dan satu haul. Satu nisab itu berapa Pak? 85 gram emas. Kalau kali 500 atau 400 ketemunya berapa? Kalau 500 42,5 ya. ya. Atau kurang lebih. 42 juta, 500 ribu. Ini orang yang sudah kaya. Lebih dari situ. Ya. Kemudian sampai satu tahun. Ini orang kaya. Nah orang yang belum punya uang satu nisob. Itu kelebu miskin. Wongnya akeh ora, Pak? <laughs> mantap temen akeh ya. Anu paling jaluk apa? <laughs> Hadirin kaum muslimin dan jami'an. Akeh, Pak. Wonge. Silakan ambil 30 orang ya, berikan makan sama mereka. Ini vidya Syarat yang ke berapa? Ketiga. Adalah orang yang balik. Puasa itu dibebankan kepada orang yang balik. Balik itu apa? Sudah melampaui salah satu tanda-tanda balik. Kalau laki-laki tanda balik tercepat mimpi basah. Yani mimpi menggambarkan dalam mimpinya itu berhubungan layaknya suami istri, kemudian keluar air mani dan dilihat di celananya itu ada kayak peta. Nah, gambar kayak peta dan lengket. Dicium baunya khas. Anda berarti sudah balik dosa sudah tercatat dari semenjak itu. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, "Rufiyal aqlam an Pena pencatatan dosa itu diangkat dari tiga. Salah satunya anis sabiyyi hatta yahtalim. Dari anak, seorang anak sampai dia bermimpi basah. Kalau ada anak yang belum mimpi basah, maka belum tergoreskan apa? Dosa. Apa hukumnya anak-anak di bawah umur balik disuruh untuk berpuasa? Umur 9 tahun, kadang 8 tahun, 10 tahun diperintahkan puasa dan bisa. Walaupun macam-macam, Pak. Umur pitung tahun kon puasa. Bisa, Pak. Ning puasa ting-ting. Ngerti puasa ting-ting? Esok-esok nyanding piring. Ya. Puasa, ya bi, aku melu puasa bi. Ngo jam itu sarapan. Mau baca cilik. Ya. Ada puasa anak yang belum balik tapi bisa. Hukumnya apa? Sah. Ibadah dan dicatat sebagai amal saleh. Anak itu mendapatkan pahala walaupun dia belum balik. Dulu pernah ada seorang ibu di zaman Nabi ketika haji bersama Nabi membawa bayi yang ada di gendongannya menunjukkan kepada Rasul seraya mengangkat alihada hajjun ya Rasulullah apakah bayi ini mendapatkan pahala haji qala na'am ya bayi ini mendapatkan pahala haji ketika orang tuanya membawa apa haji ikut tawaf ikut sa'i ikut lontar jumroh padahal bayi ya bayi haji ya atau haji bayi ya ada hanya di belakang atau di depan ya, bukan di belakang, depan. Walaki ajrun dan bagimu ibu mendapatkan pahala seperti yang diraih oleh anaknya. Tetapi ini haji bukan haji Islam. Dia ketika nanti balik tetap diwajibkan untuk haji Islam yakni pelaksanaan rukun iman eh, rukun Islam yang ke lima walaupun biar haji. Aku haji lumbian waktu bayi Ya waktu bayi haji, siki kenal haji maning. Karena anda waktu itu belum balik. Orang yang kecil, anak kecil, disuruh puasa, bahkan disyariatkan untuk kita, memerintahkan anak kita untuk berpuasa walaupun masih kecil, ketika mereka mampu, perintahkan. Perintahkan. Maka bagi dia pahala dan orang tuanya pun mendapatkan pahala. Syarat berikutnya adalah sehat sehat. Itu syarat orang untuk terkena beban puasa. Kalau ada orang yang sakit menyebabkan dia tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak terkena kewajiban puasa. Allah berfirman, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang dia sakit atau dia safar, maka boleh bagi dia berpuasa di hari yang lainnya. ya ini mengkodok. Maka kesehatan itu juga sebagai syarat seseorang terkena beban puasa. Itu jika kalau memang sakitnya sampai tingkatan dia tidak mampu untuk apa? Berpuasa. Kalau guru Meriang apa sih Rika? Iya gue meriang panu kok. Gue meriang panu, orang puasa. Ya. Apabila dia merasa uh, pusing, mual, dia tidur, sembuh, alhamdulillah, maka terkena kewajiban. Jangan bergampang-gampangan dalam hal ini. Sakit yang memang menyebabkan tidak kuat untuk berpuasa, itu sakit yang dimaksudkan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Jangan ada yang loh uh, ada loh sakit yang itu disebabkan karena capek. Orang kerja berat sebagai kuli batu. Ya. Akhirnya di tengah-tengah pekerjaannya agak pusing. Boleh enggak untuk tidak berpuasa? Atau orang profesinya pas kebetulan dia pas panen, panen padi. Bawon, ngerti bawon? Gepyok, ngerti gepyok? Teng nopo napa bahasane? Gepyok sami nggih. Gara-gara gepyok ngolat kasil mumet. Kemudian laku mumet. puasa yang ben maning. Boleh enggak? Jawabannya tidak boleh. Syekh Ibn Taimin pernah ditanya oleh seorang yang datang dari negeri Mesir. Saya seorang dari Mesir kerja di Saudi sekian tahun. Pekerjaannya adalah membuat bangunan. Pas kebetulan di waktu itu Ramadan di musim panas. Dia harus kerja. Ya, panas, panjang waktunya. Dia kerja di area yang terbuka. Apakah boleh bagiku untuk aku tidak berpuasa dan aku akan mengkodo di bulan yang akan datang? Syekh eh, eh, Syekh Ibnu mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan udzur yang syar'i. Itu bukan alasan yang dibenarkan dalam syariat. Ini. Kalau dia alasan, lah tapi kesel, lemas, loyo, mumet, ya jaga kerja, Pak. Neng jenengan kerja kemudian mumet, ya jaga kerja. Ya orang untuk duit, kerja liane dodol cilok disit. Hah? Cilok kan bisa dodol sore-sore, mangkal ora lunga-lunga ora mumet, mumet nek ora payu paling. <laughs> ya darat. <laughs> Berarti apa kaum muslimin sakit yang betul-betul merid, sakit. Jangan karena alasan ini alasan itu Kemudian yang berikutnya adalah syarat berikutnya dia mukim. Mukim ya, kaum muslimin. Mukim pengertian mukim apa? Tidak safar. Dia tinggal di satu tempat yang memang akan berada di situ sekian lama. Menempat di situ. Itu mukim namanya. Dengan dalil yang tadi disebutkan di atas, "Wa man kana minkum maridun aw ala safarin." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka boleh baginya faidatu min ayyamin ukhar menggantinya di hari lain. Asyik bin Utsaimin ditanya oleh seorang supir, dia memang profesinya supir. Apakah boleh bagiku untuk tidak berpuasa? Jawabannya Syekh Naam. Anda terkena rukhsah untuk tidak berpuasa. Karena memang supirnya jarak jauh. Antar provinsi jauh yang sudah melewati batas-batas safar. Dan terus puasanya kapan? Ya di sana engkau istirahat atau di sana engkau off, engkau libur, ya engkau tunaikan puasa di saat-saat itu. Bagaimana kalau orang yang safar tetap dia puasa? Saya safar. Tapi saya tetap puasa. Sah tidak sah jawabannya. Sah. Ya, bukan dilarang tetapi kalau safarnya safar yang berat, seperti terjadi seperti terjadi zaman dulu di zaman Nabi, safar naik keledai atau bahkan mungkin jalan kaki. Ya. Safarnya dalam keadaan terik, panas, sampai loyo. Dulu terjadi yang seperti itu, sampai dinaungi oleh para sahabat yang lainnya Rasul mengatakan, kenapa orang ini? Kenapa? Hampir semaput dia, lemes, tiduran. Ditutupi dari teriknya matahari. Maka Rasul mengatakan, Laisa minal birri as-sawmu safar. Bukan termasuk kebaikan seorang yang berpuasa di saat safar. Ketika safarnya seperti itu. Hah? Tetapi ketika safarnya baik-baik saja, Nabi melakukannya. Ketika beliau safar, beliau puasa. Kenapa? Fisiknya mampu. Misal seperti sekarang safar naik apa? Kereta. Keretanya ber AC, tenang. Ya. Kendaraannya cepat. Jakarta Surabaya sekian jam safar. Boleh saja puasa, bukan hal yang diharamkan. Tetapi kalau seandainya Anda safar Anda tidak terkena kewajiban puasa. Kalau tidak berpuasa boleh. Demikian juga ya kaum muslimin boleh bagi orang yang musafir berhubungan badan suami istri. Bersenggama. Boleh. Kenapa? Karena suami istri tersebut kedudukannya bukan sebagai orang yang mukim. Tetapi sedang safar umpamanya. Dia pulang mudik dari Jakarta tujuan Purbalingga umpamanya. Ya, next mana kepengen melakukan hubungan ya, Seorang yang sedang safar ketika hendak melakukan hubungan suami istri mampir dulu ke hotel tentunya kan masih di jalan bang. Hmm. Ke hotel kemudian melakukan senggama dengan istri jawabnya apa boleh atau tidak? Syekh bin Uthaymin ketika ditanya dengan pertanyaan tersebut dia mengatakan boleh. Dipertegas ini di siang hari di bulan Ramadan. Di siang hari yang boleh di malam hari berhubungan badan. Di siang hari, Syekh menjawab, orang yang safar itu tidak terkena kewajiban puasa. Dengan ayat, "Wa man kana minkum maridun aw ala safarin." Safar. Fa'idatu min ayamin ukhar. Boleh bagi dia menggantikannya di dalam di hari-hari yang lain. Maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Nah, orang yang tidak wajib puasa, maka halal bagi dia makan halal bagi dia minum, halal bagi dia pula berhubungan badan. Kaitan dengan dia adalah apa? Mengkodo di hari yang akan datang. Ini dia. Iya. Hadirin kaum muslimin rahimani jami'an. Ada sebuah pembahasan dan ini ilmu saya sampaikan mungkin ini ilmu bisa bermanfaat bagi kita seorang suami pulang safar dari Jakarta mamanya mudik atau dari Surabaya hari itu dia tidak terkena kewajiban dikarenakan apa safar istrinya di hari yang sama baru selesai haid haidnya selesai tadi duhur mamanya. Dia duhur, mandi, kemudian sholat duhur. Di hari itu dia tidak terkena kewajiban puasa karena hari itu adalah masih haid, haid terakhir. Ketemu sama suaminya yang baru safar, boleh enggak senggama? Hah? Isya dulu ya. Oh jam yang ini. Iya. Jawabannya ba'da salat Isya. Ya. Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.